nidaun hilal murabbin wal murabbiyat pada pasal adab-adab Islam. Yang ketujuh adalah al-adlu fil wasiyah. Adil dalam berwasiat. La tuharrim ahadan min al-warasati haqqahu. Bal irda bima faradallahu وقسم ولا تتأثر بالهوى والحب والميل لأحد الورثة فتخصه بشيء دون الباقين adil dalam wasiat yakni seperti yang diterangkan oleh para ulama bahwa boleh berwasiat suatu harta tapi kepada selain ahli waris. Karena Rasulullah bersabda, la wasiyata diwarisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris, yakni wasiat harta. Ketika memberikan wasiat kepada orang maka berbuat adil Dikatakan oleh penulis di sini rahimahullah la tuharrim ahadan minal warasati haqqahu. Jangan kamu haramkan seorang pun dari ahli waris haknya. Bal irza bima faradallah. Itu irza atau ifrit. Hah? Hah? Ridha Bahkan ridolah dengan apa yang Allah tetapkan untukmu atau untuk yang lain. Waqasim dan bagilah. Jangan terpengaruh oleh hawa nafsu, oleh rasa cinta atau kecondongan kepada seseorang dari ahli waris, yakni sehingga kamu khususkan sebagian tanpa yang lain dengan sebuah keistimewaan dalam pembagian. <clears throat> Ani Nu'man bin Bashir diriwayatkan dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an Tasaddaq alayya abi bi ba'd mali. Dia menceritakan bahwa ayahku bersedekah kepadaku dengan sebagian hartanya. Fakalat ummi Amrah bintu Rawahah. Maka ibuku yang bernama Amrah bintu Rawahah. La arda hatta tushida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak riba kamu memberikan harta hanya kepada Nu'man. Padahal anaknya banyak. <clears throat> Artinya bukan hanya Nu'man. Engkau hanya memberi kepada Nu'man. Saya enggak ridho sampai kamu saksikan pemberian kamu persaksikan pemberian ini kepada Rasulullah. Pantalaka abi ila nabi liushidahu ala sadaqati. Akhirnya ayahku pergi kepada Rasulullah untuk mempersaksikan pada beliau atas sedekah yang diberikan kepada saya. Wa lahu Rasulullah alaihi wassalam maka Rasulullah mengatakan, "Afa'alta hadza biwaladika kullihim?" <clears throat> Apakah engkau melakukan hal ini untuk anakmu seluruhnya? Qala la. Tidak. Yani kalau begitu hanya Nu'man yang diberi. Anak-anak yang lain tidak. Nabi katakan, Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian. Muttafaqun alaih. Nah, ini suatu kejadian yang dari situ kemudian Nabi menegaskan wajibnya bersikap adil pada anak-anak. Dalam hal wasiat ataupun yang lain. Sebetulnya mungkin wasiat di sini eh, apa maknanya umum mungkin wallahu alam artinya memberi suatu pemberian berpesan untuk diberi sebagian pemberian. Mungkin bukan maksudnya wasiat yang tadi saya singgung yaitu wasiat terkait dengan uh, apa selain warisan. Wallahu a'lam. Yang jelas perintah Nabi saw adalah untuk berbuat adil pada anak-anak <clears throat> kita terhadap anak-anak kita karena itu juga ada unsur pendidikan terkait dengan pembahasan kita. Kita sedang membahas tentang pendidikan pada anak-anak. Kalau kita tidak adil atas anak-anak kita, mereka akan punya kecemburuan. Mereka akan menilai tentang perilaku ayah mereka atau ibu mereka. Kenapa seperti itu kepada kakak saya? Kenapa seperti itu kepada adik saya yang bungsu? Saya kok tidak diperlakukan begitu? Nah, ini menumbuhkan rasa benci kepada orang tua. Atau juga menumbuhkan rasa dendam. Atau mungkin dia pun akan merusumbulan, ya kalau begitu boleh saja. Tidak berlaku adil pada anak-anak. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Oleh karenanya, perlu diperhatikan bab adil ini sampai bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, menganjurkan untuk berbuat adil sampai pun dalam mencium anak-anak kita. Karena itu suatu apa? Kasih sayang. Suatu kasih sayang dari seorang bapak atau ibu kepada anak-anaknya. Kenapa yang itu ya dicium, yang lain tidak? seolah-olah dirinya tidak merasa disayang. Nah, begitu. Sampai sedemikian rupa keadilan Islam terhadap anak-anak. Tentu juga di sini seorang guru, seorang pendidik terhadap anak-anak didiknya harus juga berlaku adil. Terkadang ya dalam memberikan pertanyaan. Ya, ini sekedar pengalaman ya di pesantren. Kita sebagai guru kadang memberikan pertanyaan kepada murid-murid. Ya, Fulan, jawab. Ternyata kita terhadap yang lain tidak bertanya. Tidak melontarkan pertanyaan. Itu terkadang muncul rasa cemburu dari anak didik. Kok yang ditanya dia terus, saya tidak pernah. Begitu kan? Mungkin juga adalah membaca. Kamu baca. Kok yang disuruh baca dia terus, saya tidak. Nah, maka di sini perlu seorang guru sampai dalam bab itu berlaku adil. Semua diusahakan yang pernah disuruh baca fulan, yang lain juga fulan fulan. Walaupun acak tapi kena semua. Kalau sekarang nggak dapat besok lain waktu dia dapat. Pertanyaan juga begitu. Sekarang fulan fulan fulan kalau bisa ditanya semua. Kalau nggak bisa ya bisanya sebagian, lain waktu yang lain. Ditanya. Nah ini akan memberikan pada e, jiwa para santri e, rasa apa disikapi dengan sikap yang adil, sikap yang sama. Dia nggak punya rasa benci terhadap gurunya kalau disikapi semacam itu, insya Allah. Apalagi dalam bab yang lain pemberian, Kecuali kalau sifatnya itu apa? Karena prestasi, ya, ini lain lagi. Karena prestasi, orang yang paling e, rajin diberi hadiah. Nah, ini khusus dia saja. Kalau semuanya dikasih, akhirnya apa nilainya? Suatu prestasi, ya kan? Karena ini fungsinya untuk apa? Untuk memicu semangat atau memacu belajar sehingga berlomba-lomba di dalam mendapatkan keunggulan. Begitu. Wa fi riwayatin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala tushidni idan fa inni la ashhadu ala jawrin. Nabi berkata, kalau begitu jangan kamu persaksikan aku atau jangan kamu persaksikan terhadapku. Karena aku tidak akan bersaksi atas suatu tindak keboliman. Jadi dinilai perbuatan Nu'man bin uh, perbuatan Al-Bashir kepada Nu'man ya tidak memberi yang lain ini suatu perbuatan jauh tidak diperbolehkan riwayat Muslim dan Nasa'i wa kam akhta ashhasun katabu amwalahum li ba'di warasatihim fa asbaha al-hikda fa asbaha al-hikdu wal bughdu wal hasadu bainal warasah وذهبوا إلى المحاكم للمحاكم وأضعوا أموالهم للمحامين بسبب هذا الخطأ betapa banyak salah orang-orang yang menulis wasiat harta kepada ahli waris. Nah, ini jadi kalau begitu wasiat kepada ahli waris ini salah dua kali di sini, ya, yang dicontohkan oleh Syekh di sini. Orang melakukan kesalahan dua kali. Yang pertama, Wasiat kepada ahli waris tidak boleh. Karena ahli waris sudah dapat jatah dari was, uh, warisan yang Allah tetapkan. Ya. Kemudian salah yang kedua, dia hanya memberi sebagian. Yang lain tidak diberi. Ini tidak adil. Jadi salah dua kali. Mestinya kalau orang memberikan wasiat harta, beri selain ahli waris dia punya seorang misalnya yakni keponakan dari saudara perempuannya. keponakan baik Masya Allah, tapi dia bukan termasuk ahli waris. Dia ingin memberikan harta kepadanya nanti kalau dia mati. Wasiati. Nanti kalau saya mati berikan kepada fulan ya tanah atau uang atau apa sekian. Yang jelas tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan. Nah, itu namanya wasiat. Ahli waris tidak boleh. Soalnya kalau diberi nanti dapat bagian yang Allah tetapkan plus wasiat. Tidak boleh. Apalagi tadi hanya diberi sebagian saja, yang lain tidak. Maka ini perbuatan kezaliman. Fa'asbahal hiqs disebabkan karena itu muncullah iri dan dengki wal kebencian hasad bainal warasah di antara ahli waris wa lil mahakim Akhirnya mereka pergi ke mahkamah. Wa adau amwalahum dan mereka adau amwalahum harta benda mereka lil muhamin untuk para muhamin yakni para apa para uh, advokat babi hadal khata dengan sebab kesalahan ini. Yang kedelapan hukukul jar. Di antara adab mulia adalah hukukul jar hak tetangga, memberikan pada tetangga hak-hak mereka. Yakni tetangga adalah orang terdekat bagi kita dari sisi letak tinggalnya. Walaupun mereka itu bukan saudara, mereka tetap punya kedekatan dan punya hak. Apalagi mereka saudara, apalagi mereka muslim, menjadi tiga hak. Hak Islam, hak saudara, dan hak tetangga. Nah, paling tidaknya jelas siapapun dia, dia punya hak ketetanggaan. Maka dalam Islam wajib diberikan hak-haknya. Kita selaku seorang muslim berperilaku dengan perilaku yang baik menunaikan hak mereka. Ihzar adal jar. Kalau begitu hati-hati dari mengganggu tetangga, menyakiti tetangga. Kaulan au fi'lan baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Faqad hadzara Rasul sallallahu alaihi wasallam min adahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan mereka dari mengganggu tetangga. Faqal, maka Nabi mengatakan wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Tiga kali sumpah Nabi Tiga kali. Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Siapa yang dikatakan tidak beriman sampai Nabi bersumpah itu, yaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Jadi ketika ya Misalnya dia pergi khawatir, ah ini tetangga saya mau apa lagi ini. Kemarin pagar rumah saya sudah copot. Sekarang saya mau pergi. Apa lagi? Pulang ke rumah ternyata gentengnya sudah pecah. Lain waktu lagi, sekarang mau apa lagi kalau saya tinggal. Senantiasa was-was sampai mungkin naudzubillah barangkali khawatir terhadap yang di dalam rumah, baik harta maupun keluarganya. Kata Nabi kalau ada seseorang yang tetangganya sampai seperti itu, demi Allah dia bukan orang yang beriman. Sampai tiga kali Nabi mengatakan begitu. Jadi kalau begitu, hak tetangga itu hak yang besar. Nabi katakan dalam hadis yang lain, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan mengganggu tetangganya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa malaikat Jibril terus berwasiat kepada Nabi Muhammad untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai Nabi mengira tetangga akan dijadikan sebagai ahli waris. waris. Lazala, Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Terus malaikat Jibril berpesan kepadaku tentang tetangga sampai-sampai saya kira tetangga itu mau jadi ahli waris. Nah, maka dari itu kita selaku pendidik ya harus memiliki jiwa memuliakan tetangga, tidak menyakiti mereka. Didik pula anak-anak kita dan anak didik kita untuk itu. La tarum, la tarmil ausah, contoh. Contoh. La tarmil ausah fi Jangan kamu buang sampah-sampah, kotoran-kotoran di jalan orang-orang. <clears throat> kita itu bertetangga, di depan rumah kita, di samping rumah kita ada jalan, di belakang rumah kita ada jalan. Jangan sembarangan buang sampah wala siyama amama jirani lebih baik ya, apa lebih-lebih <clears throat> amama jiranika di hadapan tetanggamu kaki al-maut misalnya kulit pisang awil bitir atau semangka kulit semangka wa atau yang keduanya allati tu'zil marah yang mungkin bisa memelesetkan mengganggu orang yang lewat Wa arifu rajulan, pengalaman penulis, kata beliau, saya tahu pernah ada seseorang kusirat rijluhu. Tang kakinya patah. Kenapa? Bisa babi kisratil maus. Ternyata sebabnya apa? Terpleset karena kulit pisang. Nah, siapa yang buang? Gara-gara itu bukan jatuh tabrakan ya dari motornya, tapi ternyata gara-gara kulit pisang sampai kaki patah. Wabakia sittata ashur fil kiras Bahkan enam bulan ya di atas kasur tidak bisa bangkit dari kasurnya. Luar biasa ini akibat gara-gara ya, sebuah kulit pisang. Luar biasa. Enam bulan biaya pengobatan sudah berapa? ya enam bulan tidak kerja kehilangan uang berapa enam bulan tidur di atas kasur merepotkan orang berapa ya nah, kalau dihitung banyak sekali kerugian seperti itu sekali lagi gara-gara kulit pisang siapa yang buang kulit pisang ini sembarangan hawal hawil antuzilal ada amparikin nas Berusahalah untuk menghilangkan gangguan dari jalan manusia, wala siyamal jiran, lebih-lebih tetangga. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah." Dan kamu membuang al adha gangguan dari jalan, yakni entah itu kulit pisang, entah itu batu. Kadang kita seperti itu ya, sedang berjalan jalan aspal ada batu di tengah jalan. Mengganggu sekali kan. Orang bisa terpleset gara-gara batu itu. Ya, singkirkan kalau bisa. Barangkali kamu masuk surga karena itu. Bisa jadi ya kan? Ada dalam hadis Nabi. Orang ternyata masuk surga itu sebabnya. Sebagaimana orang masuk surga karena apa? Menolong seekor anjing. Hal-hal yang menurut orang sepele. Tapi ternyata dengan keikhlasannya justru itu menjadi penyebab utama dia masuk surga. Tentunya jelas dengan keimanan ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini amalan yang saleh jangan dianggap sepele. Begitu pula amalan yang tidak baik walaupun sepele di mata manusia, buang sampah tadi juga jangan diremehkan. Bisa jadi mencelakakan orang. Idza usiba jaruka bi musibatin tarahu. Ah. Idza usi idza usiba jaruka bi musibatin fara'i syu'urahu. Di antara akhlak mulia juga bila tetanggamu usiba bi musibah, tertimpa suatu musibah. Fara'i syu'urahu. Coba yakni perhatikan perasaan dia. Dan artinya dia kita menjaga perasaannya, kita mengunjunginya, kita menghiburnya. Wasi fi musibati. Hibur dia dalam musibahnya itu supaya dia tumbuh semangat, tidak putus asa, sabar terhadap musibah yang menimpa. Kalau perlu dibantu dengan harta kita bagiannya. Sa'idhu bantu dia litakhfifi huzni untuk meringankan kesedihannya. Wala tarfa sautal media alian. Jangan kamu angkat suara al-midyah ya, radio alian dengan suara keras. Contoh saja ini, ya, sebagian orang seperti itu. Tidak ingat dengan tetangganya, nyetel musik, wah keras-kerasnya. Ya, karena kebetulan bagus ya tipnya atau salonnya sehingga dia putar dengan keras. Nggak ingat ada tetangga yang mungkin sedang pengen istirahat, yang mungkin apa sedang sakit gigi, ya repot. Dia nggak perhatian dengan itu. Makanya ini hal-hal yang kelihatan sepele tapi mengganggu. Wala tasmah di ahlika wa dhuyufika afwatihim. Ta'minan dirahatil jiran. Jangan kamu izinkan keluargamu dan tamu-tamumu untuk mengeraskan suara mereka demi ketenangan tetanggamu. Ya. Keluarga dan tamu itu di bawah kendali kita. Kita lihat tetangga kita. Jangan sampai keluarga kita, anak-anak kita Eh, bermain-main, berjerit-jerit, lupa waktu, lupa kondisi. Atau sebagian tamu kita karena asyik ngobrol sampai tertawa terbahak-bahak, lupa tetangga kita. Sampai waktu malam, larut malam, juga terus ngobrol, terbahak-bahak. Jangan. Kita punya tetangga. Ya. Wala siyama minhumul lebih-lebih ketika di antara sebagian tetangga kita itu sedang sakit wal mut'ab sedang kelelahan alladhi yahtaju kullun minhuma ila naumi warraha yang masing-masing dari keduanya sedang memerlukan istirahat rahah wan naum dan tidur nah, ini contoh-contoh dalam praktek ya bagaimana menjaga perasaan tangga dan kenyamanan mereka sama-sama saling menghargai Sebagaimana kita memperlakukan tetangga seperti itu, dia pun semoga juga memperlakukan kita seperti itu. Saling menghormati satu sama lain. Ya. Tasian yang kesembilan, al wafa bil wa'd. Memenuhi janji. Ini juga sudah kita singgung kemarin, sedikit kita baca lagi di sini. Idza wa'adta insanan walau tiflan, kalau kamu menjanjikan sesuatu pada seseorang walau tiflan walaupun janjimu itu pada seorang anak fa'aufi biwa'dik penuhi janjimu fi waqtihil muhaddad pada waktunya yang tertentu misalnya nanti saya belikan permen kamu ya jangan omongnya saja belikan betul-betul kepada anak ya anaknya nangis sudah jangan nangis Nanti saya Abi belikan jajan kalau pulang ya. Jangan nangis. Harinya nggak nangis. Belikan betulan. Jangan sudah pulang per, dari perjalanan pulang. Ya. Ditagih sama anaknya. Di mana jajannya? <laughs> ya kan? Uh, ternyata kita hanya omong saja. Ya. Jangan seperti itu. Walaupun anak-anak karena ini seperti yang kita sebutkan tadi, apalagi dalam dunia pendidikan, ya, bisa akhirnya anak itu terdidik dengan didikan yang salah karena perilaku kita yang tidak benar. Wayat eh, wayat eh, Wayatimul bai'u wasyira' bimujarrad al istifaq wal wa'd. Wala hajata lil arbun wa huwa daf'u syai'in minal mal wafa'i bil bait. Dan dalam bab jual beli yatim akan sempurna jual beli itu dengan sekedar kesepakatan dan janji. Dan penuhi juga janji. Nggak perlu kepada ar arbun. Arbun itu atau arbun ini DP. Cuma ada khilaf di antara ulama masalah DP ini. Bagian tidak membolehkan, Eh, kalau itu nanti batal kemudian diambil pe penjual. Namun sebagian ulama membolehkan. Ya, ada khilaf di antara ulama. Mungkin penulis termasuk yang berpendapat tidak boleh. Sehingga mengatakan nggak perlu adanya uang muka, ya. Karena masing-masing membangun kesepakatan dengan saling percaya dan kejujuran. Nah ini hal muhim ini khilaf di antara ulama, sebagian membolehkan. Fal mu'min idza qala sadaq. Seorang mumin kalau berkata jujur. Wa idza wa'ada waffa. Kalau menjanjikan memenuhi. Wa kullu man akhlafa bi wa'di dan setiap orang yang menyelisih janji, faqad tasaffa bi sifatil munafiqin, berarti dia telah memiliki sifat dari sifat-sifat orang-orang munafik berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiki salatun tanda orang munafik ada tiga jika haddatsa kadzab kalau bicara dusta wa idza wa'ada akhlaf kalau menjanjikan menyelisihi wa ida tumina khana kalau dia dipercayai diberi amanah dia berkhianat muttafaqun alaih hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim yang ke sepuluh adab iyadatil marid. Adab dalam menjenguk orang yang sakit. Laqad raghaba al-Islamu fi iyadatil marid. Sungguh Islam telah memberikan tergib yakni motivasi, tasjid, penyemangat untuk melakukan iyadatul marid menjenguk orang sakit. Wala siyama idza kana al-maridu qariban aw jara. Lebih-lebih yang sakit itu kerabat dekat atau tetangga. Nah, kita harus memiliki jiwa yakni solidaritas lebih-lebih dalam bab ini tanggap dalam bab ini ketika kita melihat tetangga kita atau saudara kita lebih-lebih ya kerabat sakit segera kita menjenguk ya e, ini merupakan ajaran Islam dan tuntunan Islam. Sekali lagi apalagi kita berposisi sebagai seorang pendidik mesti kita memberikan contoh dalam hal ini. Fa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Inna Allah azza wa jalla yaqul al qiyamah Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman di hari kiamat kelak Ya ibn Adam, wahai ibnu Adam, maritu falam ta'udni. Aku sakit, tapi kamu tidak menjenguk aku. Kala ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alami. Anak Adam itu mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana aku akan menjengukmu sementara engkau Rabb sekalian alam? Kala ama alimta anna 'abdi fulanan maridha falam ta'udhu? Bukankah kamu sudah tahu bahwa hambaku fulan dia sakit dan kamu tidak menjenguknya? Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indah. Tidakkah kamu tahu seandainya kamu menjenguk dia engkau akan dapati aku di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Yani hadis ini terkandung anjuran untuk apa? Untuk menjenguk orang sakit dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa hakul muslim ala muslim situn. Hak seorang muslim atas yang lain adalah enam. Di antaranya idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguklah dia. Wa min adabi iyadatil marid dalam menjenguk orang sakit ini ada adab-adabnya. Yang pertama antakuna ziyaratu qasiratan hendaknya masa kita menjenguk, waktu kita menjenguk itu pendek. Jangan kita berlama-lama di situ. Kita tahu dia orang sakit, butuh istirahat, memerlukan istirahat. Ya, jangan lama-lama. Dia pengen tidur, dia pengen berbolak-balik, dia pengen istirahat. Hatta la tuz'ij al-marid sehingga engkau tidak yakni mengganggu dia yang sakit itu. Lebih-lebih kalau yang mau menjenguk banyak, ya kita sendiri sudah sekian lama, nanti yang lain lagi, terus kapan istirahatnya? Tambah sakit lagi nanti. Kata dokter harus istirahat total. Ternyata tidak bisa istirahat. Kenapa? Karena yang menjenguk terlalu banyak, terlalu lama. Nah ini bukan suatu adab. Kita harus mengetahui waktu yang tepat, kapan dan seberapa lama. kana fi hajatin Mungkin dia sedang memerlukan suatu yakni suasana raha, istirahat atau naum tidur atau qada hajah ya buang hajatnya illa idza kana ya'nus kecuali kalau dia senang dengan keberadaanmu di sisinya. Mungkin ya misalnya kita teman dekat sudah lama nggak ketemu, dia menjenguk, uh senang sekali. Nah kita di situ agak lama, dia senang tidak apa-apa. Karena justru akan menyenangkan dia, insya Allah akan membantu proses penyembuhan dia. Karena kalau senang biasanya uh, akan berefek baik, ya positif pada yang sakit. Ba yang kedua, la tuktir al kalam indah. Jangan kamu banyak bicara di sisinya. Bicara seperlunya. Karena bisa jadi dengan banyaknya bicara malah mengganggu. Wala minhu Jangan kamu minta sebab musabab sakitmu sakitnya Kenapa kamu ini kok sakit seperti ini? Sebabnya apa? Oh begini, wah cerita. Ya, nanti datang lagi orang lain, tanya lagi. Wah, katanya sebabnya begini ya? Tidak, sebetulnya begini. Akhirnya dia nggak jadi istirahat, banyak ngomong jadinya. Jadi ringkas saja, ya kita harus pengertian. Yang ketiga, Allah turkhil ila qalbil marid nah, an tudkhil ila qalbil marid al farah was surur. Sudah. Uh, eh, kita lanjutkan. Tadi kita telah sebutkan adab-adab dalam iadatul marid ketika menjenguk orang sakit. Yang ketiga, dari adab-adab tersebut an tudkhil ila qalbil marid al farah was surur engkau masukkan kepada kalbu orang yang sakit itu rasa bahagia dan senang wa tazid fi amalihi dan kamu tambahkan yakni fi amalihi eh, harapan-harapannya atau agar dia optimis bisyifa untuk sembuh wa annahu fi taqaddum dan bahwa dia terus dalam kemajuan dan perkembangan baik pada sakitnya itu. Nah, ini termasuk hal yang baik kalau kita bicara bicara yang memberi semangat. Seperti yakni dengan mengatakan kepadanya insya Allah ini sebentar lagi sembuh. Ya, nampak dari wajahmu sudah semakin cerah dan seterusnya. Kata-kata seperti itu membuat semangat. Sehingga insya Allah dia semakin optimis untuk sehat. Jangan sebaliknya, ya, malah bercerita yang membuat semakin terpuruk perasaannya. Dengan mengatakan, kemarin tetangga saya sakit seperti ini, sekarang sudah mati. Ya. Yeah. Kadang-kadang orang pengen cerita tapi salah ya, posisinya itu salah. Ya, ini nggak benar seperti ini. Atau oh, saya tadi dengar obrolan dokter katanya ini penyakit penyakit parah sekali. Ya, kata-kata seperti itu jangan diucapkan. Sebab yang seperti itu membuat dia semakin uh, apa lemah, ya, membuat dia semakin lemah. Jadi Dulu Rasulullah SAW senang dengan tafa'ul. Al-fa'al. Di antara bentuk fa'al itu yang Nabi sukai ya mengatakan kepada orang yang sakit ya salim uh, sembuh insyaallah mungkin Allah bahasa kita ya salim itu yang selamat ya ya salim sembuh insyaallah diberi kesemangatan untuk apa? Untuk menuju kepada kesembuhan. Dal antakul alil marid la ba'sa alaik tahur wa antad'u lahu bisyifa. Kamu katakan kepada yang sakit doa-doa. Ucapkan untuknya doa-doa. La ba'sa alaik, tidak apa-apa insyaallah. Ha? Tahur insyaallah akan menjadi tahur yakni uh, e, tahur maknanya apa kesucian dalam arti di sini uh, mensucikan dosa-dosanya bahwa sakit itu suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah dengan itu dosa-dosa akan terleburkan. Wa anta Wa anta lahu bisyifa. Kamu doakan kesembuhan untuknya. Faqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan lam yahdur ajalahu." lam yahdur ajalahu faqala 'indahu sab'a marratin أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه إلا عافاه الله Siapa yang menjenguk orang sakit yang belum datang ajalnya. Lalu mendoakan tujuh kali doa. As'alullah al-azim, aku mohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arshil azim, Rabb arsh yang maha agung, an yashfiyahu, an yashfiyaka, agar menyembuhkan engkau. Ya, sebetulnya pendek doa ini, ya kan? As'alullah al-azim, Rabbal arshil azim, an yashfiyaka. As'alullah al-azim, Rabbal arshil azim, an yashfiyaka. Aku mohon kepada Allah, yang maha agung, Rob Arsh yang maha agung, agar menyembuhkan engkau. Uh, Rabbal Arshil Azim, Azim yang kedua yakni sifat bagi Arsh, yakni Rob Arsh yang besar, yang agung atau yang besar, begitu maksudnya. An yashfiyaka agar menyembuhkan engkau. Maka tidak lain kecuali Allah akan memberikan kesembuhan. Hadis sahih riwayat Al-Hakim dan wafaqahu Zahabi disetujui oleh Zahabi. Jadi intinya apakah doa ini atau doa yang lain dianjurkan seorang yang menjenguk mendoakan orang yang sakit. Berikutnya adabun nazar. Adab an-nazar dalam bab melihat. Bagaimana adab Islam dalam bab melihat. Maksudnya di sini yakni terkait dengan pandangan-pandangan kita terhadap sesuatu yang terlarang. Idza ra'aita imra'atan safiratan, kalau kamu melihat seorang wanita safiratan yang terbuka wajahnya, terlihat apalagi nggak pakai kerudung sama sekali, faghudda basaraka anha. Tundukkan pandanganmu darinya Fa innal aina tazni. Karena sesungguhnya mata itu berzina. Wa zina al ainaini an nazar dan zinanya kedua mata adalah dengan melihat Ilama haram Allah kepada apa yang Allah haramkan. Wahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqool inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Ali la tutbi an tan nadrah jangan kamu ikuti pandangan itu dengan pandangan kedua. Pertama melihat tanpa sengaja, jangan dilanjutkan. Ya. Fa'inal ula lak. <clears throat> Untuk yang pertama itu boleh bagimu karena <clears throat> tidak ada kesengajaan. Walaisat lakat dan yang kedua, yakni lanjutannya tidak boleh bagimu riwayat Ahmad dan yang lain dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa alam anna hadhihi an-nadrah lan tufidaka illa hasratan wa nadama. Ketahuilah bahwa pandangan ini tidak akan memberimu faedah kecuali hanya penyesalan. Ya, ketika kamu melihat uh, wanita ternyata menarik, ternyata lebih menarik daripada istrimu, wah ini malah jadi pikiran, ya kan? Itu yang dimaksud hasrah wa nadama. Maka dari itu justru akan mencelakakan. Bukan seperti kata orang mencuci mata. Bukan. Tapi justru itu panah-panah syaitan yang meracuni mata kita dan kalbu kita. Baidakun tamu tazawijan. wa nazarta ila imra'atin ajmal min zawjatik. Kalau kamu seorang yang telah menikah, melihat wanita yang lebih cantik daripada istrimu, fa inna nafsaka tataghayyar ma'a zaujati. Maka jiwamu akan berubah sikap terhadap istrimu. Karena ingat yang dilihat. Wa yusibukal hamu wan Kamu akan terkena ya alhamu wan niza' kegundah gulanaan. Ya, bingung wan nizah pertentangan dalam dirimu yakni pertentangan dengan istrimu sendiri waqad kunta qabla nazar masruran radiyan bi padahal kamu sebelum melihat wanita itu kamu dengan istrimu baik-baik saja tidak ada masalah maka dari itu inilah bahaya melihat kepada wanita yang lain wa idza kunta qabl a'zab kalau kamu ternyata azab wanita eh, lelaki yang masih muda belum menikah. Fa inna nadraka ila al-mar'ati al-ajnabiyyah, pandanganmu kepada wanita asing bukan mahram, qad yuharriku qad yuharriku fi nafsika asy-syahwah. Menggerakkan nafsu syahwatmu. Wa rubbama saqaka syaitan. Jadi dengan itu setan menggiring kamu untuk melakukan perbuatan keji. Nauzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam dan apalagi di zaman sekarang ya dengan banyaknya godaan syaitan dan banyak fasilitas yang ditawarkan oleh syaitan. Nauzubillah min dzalik. Lidzalika amara Allah taala al-mu'minin. Oleh karena itu Allah perintahkan kaum mukminin melalui firman-Nya, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakan bagi kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka wa furujahum, menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang seperti itu lebih suci bagi mereka. Allah khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah Azza wa khabirun maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Wakala Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Ma taraku fitnatan ba'di adarra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan setelahku ujian dan godaan yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki daripada godaan kaum wanita. Hadis riwayat Muslim. Ya. Berikutnya nah, kita tambahkan sedikit adabun nasihat, adab nasihat. Laqad arsyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing untuk memberikan nasihat Faqala beliau pun berkata, ini di antara adab-adab adalah apa? Nasihat. Saling nasihat menasihati. Nabi bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama adalah nasihat. Ila liman ya Rasulullah? Dikatakan untuk siapa itu ya Rasulullah? Qala beliau menjawab, "Lillah, untuk Allah, wali kitabihi untuk kitabnya, wali rasulihi untuk rasulnya, wali aimmatil Muslimin wa ammatihim dan untuk para pimpinan kaum muslimin dan masyarakat awamnya. Nasihat yakni berkeinginan baik untuk yang dinasihati. Walakin an-nasihah laha adab. Tapi nasihat itu memiliki adab-adab yajibu mura'atuha yang wajib diperhatikan. Na'khudhuha minal murabbil kabir. Kita akan ambil dari pendidik terbesar pendidik besar yaitu Rasulullah saw Yang pertama, fan Anas bin Malik radhiyallahu anhu kal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, "Bainama nahnu fil masjid ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idh jaa Arabiyyun." Saat kami bersama Rasulullah di masjid, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Faqama yabulu, maka dia berdiri di masjid dan kencing di dalam masjid. Faqala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah kemudian mengatakan, "Mah, mah." yakni menghardik orang itu untuk menghentikannya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, "La tuzrimuhu, da'uhu." yakni jangan kalian putus kencingnya itu. Dan ini hikmah daripada larangan Rasulullah kepada para sahabat ya karena kalau ditegur-tegur disuruh berhenti dalam kondisi sudah seperti itu akhirnya bisa lari-lari ya kan muskilah kalau lari-lari tambah kemana-mana itu kencingnya maka Rasulullah katakan sudah berhenti ya apa sudah biarkan begitu sahabat melarang marah Nabi katakan biarkan jangan diputus ini hikmahnya Rasulullah luar biasa ya kan ya mungkin kita berpikir loh kok malah Nabi melarang kita saat kita melarang Hikmahnya tadi. Kalau dia lari bagaimana? Ya, muskilah. Susah membersihkannya nanti. Maka kata Nabi, la tusrimuhu Jangan kalian putus kencingnya. Biarkan dia. Fatarakuhu hatta bala. Mereka kemudian membiarkan sampai dia selesai kencingnya. Tumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu. Kemudian Rasulullah da'ahu memanggil dia Faqala lahu, Nabi pun berkata kepadanya, "Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadhal baul wal qadir." Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas padanya sedikit pun dari kencing dan kotoran-kotoran. Innama hiya lidzikrillah. Itu hanya untuk berzikir kepada Allah. Wassalah untuk sholat, Wa qiraatil Quran untuk baca Quran. Qala kemudian uh, beliau mengatakan wa amara rajulan minal qaum yakni beliau memerintahkan seseorang dari para sahabat faja'a bidalwin min ma orang itu datang dengan membawa seember air fasannahu alaih kemudian disiramkan riwayat muslim ini salah satu contoh bagaimana nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni penuh dengan kata-kata hikmah yang baik, yang indah kepada orang yang dinasihati itu. Warawa Muslimun an Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Imam Muslim meriwayatkan dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami ia berkata, "Bainama ana usalli ma'an Nabi." Ketika saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id'atasa rajulun minal qaum. Tiba-tiba ada seorang bersin sedang salat itu. Fakultu, aku pun mengatakan, "Ya hamukallah." Ya, Faramanil kaum bi absarihim, maka orang-orang pun menoleh melihat saya. Kenapa saya ngomong seperti itu dalam solat ini? Karena memang dulu dibolehkan bicara ya dalam solat Dulu awal-awal. Nah, mungkin sahabat itu belum tahu kalau ada larangan berbicara sekarang. Dia nggak tahu. Sehingga ketika ada orang bersin, dia yarhamukallah. Para sahabat yang lain heran, ini Kenapa sholat kok ngomong seperti itu? Setelah dipandang oleh sebagian sahabat, dia pun tambah heran. Wasakla ummiyah. Masya anukum tangduruna ilayya. Ya, celaka ibu-ibu kalian, kenapa kalian lihat saya? <laughs> Fajalu yadribuna nabi aidihim ala afqadihim. Maka para sahabat pun yang di pinggir dia menepuk-nepuk paha dia isyarat untuk dia diam. Falamma ra'aitum yusammitunani ketika saya melihat mereka mendiamkan saya saya pun diam. Falamma shalla Rasulullah maka ketika Rasulullah sedang salat selesai dia dipanggil oleh Rasulullah. Dia menyatakan suatu pernyataan besar bi abi wa ummi ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu asan ta'liman minhu. Kutebus dengan ayah ibuku. Aku tidak pernah melihat seorang pengajar sebelum beliau dan setelahnya yang lebih baik daripada beliau. Wallahi demi Allah, Nabi nggak marah kepada saya. Walau darabani tidak mukul saya. Walau syatamani tidak mencela saya. Terus Nabi ngomong apa? Apa nasihat beliau? kala beliau menasihatkan, "Inna hadhihi sholat sholat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Enggak pantas, enggak boleh padanya sedikit pun dari ucapan orang. Jadi kamu dia, sholat ini adalah zikrullah. Innama hiya at-tasbih. Hanyalah yang dibolehkan dalam sholat itu tasbih, takbir, qiraatul Quran rawahu Muslim. Nah, nah ikhwati billah rahimakumullah, ini beberapa contoh apa nasihat yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat. Kalau kita melihat luar biasa, ya kan? Sampai ini bersaksi. Seperti ini persaksiannya. Nggak pernah aku lihat seorang pengajar lebih baik daripada beliau. Kalau bersaksi seperti itu, pasti nasihat dari Nabi diterima. Begitu kan? Yang sebelumnya dia juga bersaksi, bukan bersaksi tapi mendoakan. Yang tadi kencing tadi, dia akhirnya berdoa. Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmat kepadaku dan kepada Muhammad, jangan kepada selain keba, jangan kepada siapapun selain kami. Karena beliau melihat bagaimana baiknya Rasulullah. Sahabat tadi menurut dia mengalang alang ini, ya kan? Sampai dia mengatakan begitu, Ya Allah berikan rahmat kepadaku dan kepada Muhammad dan jangan kepada seorang pun selain kamu. Tapi ini kan salah juga. Nabi katakan, La tuhajir Jangan kamu menyempitkan sesuatu yang luas. Rahmat Allah luas. Bukan untuk kita saja. Lihat bagaimana nasihat-nasihat Rasulullah seperti itu. Contoh-contoh yang perlu kita contoh ya dalam memberikan suatu nasihat. Nampaknya sementara sampai di sini dulu. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan yang kepada kita ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Nah, ini mau komat ini.